lagi b a tunggu yang lain lagi baik tunggu kemarin yang punya semester anda Semoga dia terima lagi. Kalau apa ke judul? Gedung, kalau ini dia gedung apa namanya? Sport Center. Di mana? Gedung penginapan. Di sini lah. gedung penginapan kita mau buat Barakuda yang kedua Persib terbaru di baru di lantai berapa itu nggak terlalu tanpa biaya tanpa karaoke uh hmm. tanpa hiburan orang mana itu Hah? Pung di tanpa ini, itu bisa belah polres. Jaga. Okay dia bilang mana yang lain nomor dia cuma apa berarti hmm. tadi dia cedera jam sepuluh iya no berat tadi sini oh sana kan mau bawa di situ penduduknya tidak percaya coba mana cari 그러. Yun. Hmm. Nagmamasok lang. Eh, so kulang. Masa. Ah. Serius, sudah. Kenapa kita? Dia masuk kembali di jurusan apa gitu. Ih. ಡಿಗ್ಗಿ ಬಿಲ್ಲಿದೆಯಾ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡು Thank you. tinggal nggak dia namanya cuman baku nonton begini ya kalau sudah di kampus di studio ya ambil laptop mengaku komputer dikerjakan karena waktu cuma dua minggu tinggal dua minggu gracias. cuman rumah cuman rumah kan kita itu tidak membangun mau orang bagaimana kita bangun supaya menghasilkan kenyamanan 된다.